leluhur. Kali ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang Terkembang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang kesembilan ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Antibulan, Chris Urspon sebagai Raden Saka Palwakuna, Iwan Dahlan sebagai Prabu Layang Puana, Yudi sebagai Panglima Tangguk Berantang, Kasdu sebagai Panglima Jagal Mantu, Anis sebagai Nenek Ranggis, Ai sebagai Nyonya Saudagar, dibantu oleh Indrawati, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. bangsa kapal Wakuna. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan, kelompok kecil mereka dihadang oleh dua orang panglima Kutai Raya yang berasal dari Puak Pantun dan Puak Melanti. Kedatangan mereka adalah untuk mengadakan pemberontakan terhadap Prabu Layang Puana yang kesemuanya itu disebabkan oleh kebijaksanaan dari Prabu Layang Puana yang menyatakan takluk pada Mataram. Aku tahu, mati adalah pengorbanan yang terbaik jika itu adalah membela negara dan puak-puak kita. Tetapi dengar, aku sebagai penguasa Kutai Raya ini tidak menginginkan leburnya kerajaan ini. Aku tidak ingin mengorbankan kalian semua hanya karena sesuatu yang tidak kalian mengerti. Aku telah berusaha sekeras kemampuanku, sekeras kemampuan para tokoh di istana Kutai Raya. Kami telah bertanding adu kepandaian secara jantan sebagai ganti dari lahirnya perang besar. Dan itu telah terjadi. Aku dan dua panglimaku Subala dan Subali berhasil dikalahkan oleh para tokoh Mataram. Dan sebagaimana janjiku bersama Prabu Sanjaya, aku menyatakan tak. Tetapi ketahuilah, Baginda Sanjaya dari Mataram tidak menyatakan kita sebagai jajahannya. Ia hanya menginginkan satu kepastian dari cita-citanya untuk menggalang persatuan dengan membentuk Mataram yang besar. Kau dengar kata-katanya itu adik jaga mantu? Aku semakin muak saja dengan pengecut yang mengagulkan kepandaiannya. Hah, kita lihat saja sampai di mana jago dari puak puhu ini. Sebentar lagi, ia yang berdiri dengan dada tengadah dan terbelalak akan mati berdiri melihat apa yang telah terjadi. <laughs> Benar-benar tepat perkiraanmu adik jagal mantu. Segalanya berjalan dengan lancar dan mulus. Hmm? <laughs> Aku ingin lihat dan tahu bagaimana sikapnya jika melihat hasil pekerjaan kita sebentar lagi. Agaknya mereka tengah merencanakan sesuatu, Tuan Layang Buana. Iya. Tetapi sebaiknya engkau menyingkir saja, Saka. Ini adalah urusanku. Masalah kami dari Kutai Raya. Hmm. Mana boleh seperti itu, Tuan Layang Buana. Aku akan tetap berdiri di sini untuk menghadapi mereka. Oh, lihat. Itu beberapa kelompok berdatangan memenuhi sekitar tempat ini. Oh, gila. Itu paman Jalangan dan para prajuritnya. Oh, itu di sana juga paman Amuk kali. oh, setan. Agaknya mereka berhasil menawan dua panglima panglimaku serta dua belas orang prajuritku. Kau terkejut, Layang Buana. Kau terkejut melihat para pengawalmu tidak berdaya di tanganku. Lihatlah kini di sekelilingmu. Tidak kurang dari dua ratus orang prajurit dari buah Pantun dan buah Melanti. Apa katamu, Layang Buana? Rupanya ini sudah kalian rencanakan sejak lama. Kau telah menggalang dan mempersiapkan banyak prajurit. Hai, ketahuilah Layang Buana. Kami masih memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Masih ada 600 orang prajurit kami dari Puak Pantun dan Melanti. Licik! Pemberontak hina! <laughs> kami bukannya hendak memberontak, tetapi mengambil alih kekuasaan dari tangan manusia pengecut seperti dirimu. Kutai tak pantas ada di tangan manusia semacam dirimu, ha? Oh, lepaskan! Lepaskan dua panglimaku dan para prajuritku tangguh berantang. Lepaskan! Aku tidak ingin menumpahkan darah orang-orangku sendiri. <laughs> Lagakmu besar sekali, Layang Buana. Aku tahu karena kesaktianmu yang hebat, kau mendapat gelar Singa Wargala Warmana Dewa. Tetapi, aku dan sejumlah tokoh-tokoh utama dari Puak Melanti dan Puak Pantun tidak gentar menghadapimu. Singkirkan tawanan kita ke belakang dan lainnya kepung dan pantai Prabu Layang Buana. Ampun berhati-hatilah. Diam di balik pohon besar itu. Aku akan berusaha mengusir kelompok pemberontak itu. Siapakah anak muda itu? Kepandaiannya hebat sekali. Rupanya anak muda itu adalah tokoh baru yang dimiliki layar buana. Aku harus menempatkan beberapa orang tokoh utama dari Puak Pantun untuk menghadapinya. Panjita, Hirai Besi dan Dharma Tungga, hadapi anak muda itu! Hai! prajurit yang mendampingi Prabu Layang Buana telah tewas terbantai. Sementara itu, walaupun Prabu Layang Buana telah berhasil menjatuhkan belasan lawan, tetapi puluhan lainnya terus menyuruh menerjangnya dari segala pencuri. Hoi, hati-hati! Jaga tawanan! Pemuda itu akan melepaskan tawanan kita. Marilah, hadapi kami saja. Jangan urusi tawanan itu. Kau akan segera aku selesaikan anak muda. Serang terus. Aku membantu kalian untuk mempercepat kematian anak muda ini. Jangan Biarkan dia melepaskan tawanan itu. Bunuh saja tawanan itu. Bunuh semua tawanan. Iblis keji kalian semua. Pengecut. Ayo, Keluarkanlah seluruh aji kesaktianmu, Layang Buana. <laughs> Singa warga lawar mana dewa layang buana akan segera sampai ajalnya. Ayo, kumpul terus. Desak dengan senjata lempar dan pukulan jarak jauh. Harimau ini akan kita selesaikan. Ratusan prajurit dari Puak Pantun dan Puak Melanti terus mendesak Prabu Layang Buana dan Raden Sekapal Wakuna. Sementara itu Sardula, laki-laki tua penjajah pakaian dan barang-barang kebutuhan suku Kayan, tewas terbunuh. Raden Sakapal Wakuna yang semakin berang terus mengamuk. Tetapi akhirnya ia menyadari akan batas kekuatan mereka berdua. Tidak mungkin aku dan prabu Layang buana akan dapat menghadapi mereka. Prabu Layang buana tidak boleh mati. Oh, ya aku harus mengajaknya pergi dari tempat ini. Tuanku, tidak ada artinya mengumbar emosi dan membuat kurban di sini. Tinggalkan saja tempat ini. Tetapi mereka telah membunuh secara pengecut dua panglimaku dan dua belas prajuritku. Aku, aku... Tidak ada artinya. Kutai Raya akan merasa kehilangan jika Tuanku memaksakan diri hingga mendapat celaka. Sebaiknya tinggalkan tempat ini. Tuanku dapat kembali lagi kemari. Dengan kekuatan yang penuh, Tuanku. Hayolah, tinggalkan tempat ini. Demi Kutai Raya, Tuanku. Oh, iya, iya. ya. mari kita pergi. Ya. Yes. Yes. Jangan beri kesempatan Prabu Layang Buana berhasil melompat, melesat, meninggalkan arena pertempuran itu. Demikian juga dengan Raden Sakapalwatuna. Biarkan saja mereka pergi adik jangan mantu. <laughs> kita akan menggalang terus kekuatan. Dan satu saat kita akan menggulung Kutai Raya. <laughs> Dan di tempat ini, di Martapura, kita akan mendirikan kerajaan tandingan. Kutai Martapura. <laughs> Buana bersama dengan Raden Sakapal Wakuna berlari terus kembali ke arah kota Mepulu. Sementara itu Anting Wulan yang lari meninggalkan Prabu Layang Buana di halaman rumah Sodagar Buang Tua menuju arah barat. Ia berlari tidak henti-hentinya sampai akhirnya ketika ia menyadari keadaan putranya yang menangis keras-keras, ia segera berhenti. Cup, cup sayang, cup, cup ya sayang ya. Kenapa kau menangis? Hmm? Lapar? <laughs> Tentu tidak ya. Bukankah engkau baru saja makan di rumah sudakar itu? Ah, cup, cup sayang. Cup ya sayang ya. Kasihan sekali. Tentu engkau terkejut turut bertempur bersama ibumu. Hmm. Kemana kita sekarang pergi? Ah, tidak. Kita tidak akan pergi meninggalkan kota Mepulu dahulu. Saudagar jahat itu harus aku berikan pelajaran. Hmm, rupanya dia yang telah menggunang-gunai aku. Dia yang telah membuat aku menderita sakit yang tiada tara. Yang mungkin akan menyebabkan hilangnya nyawaku jika tidak ditolong oleh nenek Ranggis. Hmm, aku akan kembali dan membuat pembalasan. Aku akan mengambil jalan berputar agar dapat menghindari kejaran dari Prabu Layang Buana dan dua panglimanya. Ya, aku harus memberikan pelajaran pada laki-laki tua yang jahat dan licik itu. Harus, harus. Anting Bulan berlari berputar mengambil arah lain untuk masuk kota Mepulu. Dan setibanya di kota tersebut, ia bergegas sambil memandang kanan dan kiri mencari rumah saudagar buang tua. Ia berjalan tanpa mempedulikan lagi kiri dan kanan, tanpa mempedulikan beberapa orang penduduk kota Mepulu yang sudah mengenal dirinya. telah membunuh para pengawal kota. Oh, celaka. Rupanya ia telah kembali lagi. Beberapa saat yang lalu, aku mendengar bahwa ia telah diusir oleh Baginda Layang Buana. Hmm, aku akan memberitahukan para penduduk kota ini. Ah, siapa itu yang menuju kemari? Hmm, dia mendatangiku. Apakah keperluannya? Uh, eh, Matua. Uh. Eh. Bisakah Matua menunjukkan di mana rumah saudagar buang tua? Uh, saudagar buang tua? Iya. Yeah. Hmm, siapakah tuan berdua ini? Hmm. Ketahuilah, ini adalah junjunganmu Prabu Layang Buana. Oh, tu, tu, tu, tuanku Prabu Layang Buana. Iya. Yeah. Hmm, oh, ampunkan hamba ini, tuanku di sana, eh, di sana itu tuanku. Tetapi berhati-hatilah. Wanita iblis yang membawa bayi baru saja menuju ke sana. Mungkin ia akan ke rumah saudagar itu. Wulan ada di sini kembali? Ah, ayolah tuanku. begini. Uh, di mana Tampuna? Kenapa ia tidak menegurnya ya? Di mana suamimu? Uh, uh, kau kau kembali lagi, Dek? Uh, ada apa? Uh, apa apa keperluanmu mencari suamiku? Di mana suamimu? Katakan cepat. Uh, di, dia terhadap suamiku. Uh, dia, jangan, oh, jangan ganggu suamiku. Tolonglah, aku minta jangan, jangan ganggu dia. Suamimu adalah manusia licik, pengecut. Dia telah berbuat curang padaku. Dialah penyebab penderitaanku malam tadi. Karena itu, dia harus menerima pembalasanku. Tolonglah, Dek. Jangan ganggu suamiku. Dia sudah menerima pembalasan akibat perbuatannya, Dek. Iya, dia sudah menyesali semua perbuatannya. Tolonglah, Dek. Ampuni semua perbuatannya. Iya, kedua matanya telah buta, Dek. Menyingkirlah. Jangan, jangan, jangan ganggu suamiku. Tolonglah, Dek. Aku... Jangan ganggu suamiku, Dek. Nyonya saudagar itu kemudian berlutut, menyembah di hadapan anting bulan. Sesaat anting bulan tertegun mendengar ratap tangis wanita yang telah banyak menanam budi, menolong dia dan juga putranya. Tengah anting bulan dilanda keraguan, tiba-tiba anting bulan mendengar suara halus yang menusuk telinganya. Jangan dengarkan ratap tangis wanita itu. Kau harus memberikan pelajaran pada laki-laki yang telah menyakitimu habis-habisan. Yang hampir saja membunuhmu. Aku sengaja tidak membunuh saudagar tua itu. Kau yang harus melakukannya. Karena ia justru mempunyai persoalan dengan dirimu. Lakukanlah segera anting bulan. Lakukanlah. Saudagar tua itu ada di dalam rumah besar. Carilah segera anting wulan. Menyingkirlah segera. Suamimu harus mendapatkan balasan. Jangan. Jangan. Aku mohon. Jangan kau sakiti lagi dirinya. Kasihanilah aku. Minggir. Minggir. Wulan, tunggu. Wulan, apalagi yang akan kau lakukan di sini? Wulan, lupakanlah semuanya. Marilah kita kembali ke Mataram. Kakang Prabu Sanjaya pasti tengah cemas menunggu kehadiran kita. Ayolah Wulan. Wulan. Oh, tidakkah kau tahu betapa rindunya hatiku ini pada Kayan putraku? Putra kita Wulan. Ayolah Wulan. Kita segera kembali ke Mataram. Kita akan mengadakan selamatan atas kehadiran putra kita. Kita akan mengundang Kakang Seta, Adi Awuk. Mereka tentu akan gembira mengetahui kalau kau telah melahirkan putra yang gagah, Wulan. Ayolah, Dina Wulan. terasa jauh masuk ke dalam lubuk hatinya. Tetapi wanita yang keras hati itu tetap tidak bergeming. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, Ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang Terkembang yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa. Pada seri yang ke-10 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Antingulan, Ai sebagai Nyonya Saudagar, Chris Purspon sebagai Raden Sakapalwakuna, Anis sebagai Nenek Ranggis, Iwan Dahlan sebagai Prabu Layang Buana, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Buana telah kehilangan seluruh pengawalnya dan ia kini melanjutkan perjalanannya bersama-sama dengan Raden Sakapalwakuna. Juga diceritakan, Anting Wulan kembali ke rumah saudagar Buang Tua untuk membalaskan segala perbuatannya dengan mempergunakan kekuatan ilmu hitam. Tetapi di muka pintu rumah saudagar Buang Tua, istrinya telah banyak berbuat baik padanya dan juga pada putranya berlutut memohon pengampunan. Tetapi bisikan dari nenek Ranggis kembali berhasil menguasai dirinya. Menyingkirlah segera. Suamimu harus mendapat balasan. Jangan. Jangan. Aku mohon. Jangan kau mengganggu sakiti suamiku. Adek, kasihanilah aku. Minggir! Bulan, tunggu! Kakang Saka. Bulan, apalagi yang akan kau lakukan di sini? Lupakanlah semuanya, Wulan. Marilah kita kembali ke Mataram. Kakang Prabu Sanjaya pasti tengah cemas menantimu. Wulan, tahukah kau betapa rindunya hatiku ini pada kayan putraku? Putra kita, Wulan. Ayolah kita kembali ke Mataram. Kita akan mengadakan selamatan atas kelahiran putra kita. Kita akan mengundang Kakang Seta, Adi Awuk, Adik Sariti. tentu mereka gembira. Gembira sekali mengetahui kau telah melahirkan putra yang gagah. Ayo Wulan, Dinda Wulan, kau tentu mau, pasti. Ayolah, aku adalah suamimu yang sah, suamimu yang tercinta. Oh, tidak, tidak, kau tidak mencintai aku, Kakang Saka. Kau bohong. Menyingkirlah, menyingkirlah, Kakang. Jangan menghalang-halangi perbuatanku lagi. Wulan, apa yang akan kau lakukan di tempat ini? Melakukan pembantaian lagi? Apapun yang akan aku lakukan, engkau tidak perlu campur dan mengurusnya. Tidak. Kau adalah istriku. Aku tidak menginginkan engkau semakin jauh terjerumus ke dalam tindakan iblis. Tidak. Aku tidak terima kata-katamu itu, Kakang. Aku membela diri. Mereka semua aku bunuh karena tindakan mereka lebih dahulu bermaksud membunuhku. Begitu keajaran yang kita terima di Nawulan, Membalas pembunuhan dengan pembunuhan. Juga bahkan membunuh orang yang hanya bermaksud membunuh kita. Begitukah yang guru Wanayasa yang juga merupakan orang tua angkatmu mengajarimu? Katakanlah Wulan. Jika memang demikian yang yang Guru ajarkan kepada kita, Aku akan membunuh lebih dahulu orang-orang yang engkau benci. Orang-orang yang ingin kau bunuh. Kembali, anting bulan tertegun. Ia menunduk lesu. Seakan-akan ia mulai menyadari semua kata-kata suaminya. Tetapi kembali pada saat-saat seperti itu, nenek Ranggis yang merupakan siluman ular ganas dari lereng Merapi berbisik di telinganya. Lupakanlah semua rayuan suamimu itu. Kau tidak akan mendapatkan kebahagiaan dari laki-laki yang tidak mencintaimu. Laki-laki yang tidak bertanggung jawab, yang meninggalkanmu saat mana kau membutuhkan bantuannya. Tidak perlu kau harapkan dan dengarkan kata-katanya. Dia kini bukanlah apa-apamu lagi. Terjanglah, terjanglah siapapun juga yang menghalang-halangi semua tindakanmu. Iya, kau benar, kau benar, benar. Kau benar. Aku akan menerjang siapapun juga yang akan menghalang-halangi kehendakku membunuh sedekah jahat itu. Hup! Menyingkirlah Kakang Saka. Minggirlah atau kau akan kubantai dengan pedang ular mas ini. Oh, ular. Kau kau telah dikuasai kembali oleh siluman ular itu. Sadarilah kemanmu itu, Wulan. Kerahkan tenaga murnimu. Buang jauh-jauh pedang ular mas itu. Buang pedang itu dari tanganmu, Wulan. Membuang <laughs> pedang ini dan kemudian engkau yang akan mengambilnya. <laughs> pedang ini adalah sebuah pedang yang ampuh tiada tandingannya. Hup, menyingkirlah. Hiat, hup, Anting bulan menerjang hebat dan tanpa ragu-ragu lagi Raden Kapal Baguna yang memang telah siap dan waspada menghadapi serangan yang memadai itu sambil melompat ke sana kemari. Sementara itu Prabu Layang Buana yang sejak tadi memperhatikan tingkah mereka kini telah bersiap untuk membantu menyelamatkan Raden Saka bila mana perlu. punya kesempatan. Apalagi dengan adanya bayi itu di tangannya. Eh. Ya, ya. Mundurlah jauh-jauh, hai wanita muda. Dan sembunyikan suamimu. Berhati-hatilah, Saka. Putramu akan mendapat celaka karena seranganmu itu. Ya, Raden Sakapal Wakuna yang tidak melihat jalan lain untuk menyelamatkan dirinya, segera melompat naik ke atas dan menjebol hancur atap rumah saudagar buang tua, dan kemudian keluar melalui lubang itu secepat kilat. Kau laki-laki usil, harus aku beri pelajaran. Huh! Aku akan menghadapimu dengan luasa jika memang kau lepaskan bayi itu. Ayo, letakkan anjing bulan. Kita akan bertempur dengan sekuat tenaga dan kemampuan kita. Letakkanlah bayi itu. Kau kira aku akan mudah kau percaya? Ketahuilah, walaupun hanya mempergunakan sebelah tangan, kau tetap tidak akan mampu menghadapiku yang memakai pedang ular mas ini. Hop! Hiya! Hiya! Hiya! Katakanlah anak itu Wulan. Lihat dan dengarlah tangis anakmu. Hentikan seranganmu. Hei, mau lari kemana kau? Aku akan mengeluarkan Aji Jala Sukmaku untuk melumpuhkanmu di Dawulan. Hops! menyaksikan bayang-bayang mulai mengitari anding bulan, berusaha mengikatnya dengan kekuatan gaib dari Aji Jala Sukma. Akan tetapi kali ini, bayangan dari pedang ular mas menjadi semakin cepat. Kilatan pedang dan tubuh Anting bulan menjadi satu dan berputar-putar mengejar bayangan Raden Saka. aku tidak dapat menerapkan aji jela sukmaku dengan sebaik-baiknya. Kecepatan gerak dari pedang ular emas itu memburuku bagaikan bayangan iblis. Iya. Iya. Iya. Cukup, Saka, cukup. Ayo tinggalkan istrimu itu. Ayo Saka. Kali ini kau yang harus mendengarkan kata-kataku. Ayo, ah, tinggalkan istrimu itu. Ah, ya, ya, ya. Dengan kibasan-kibasan kekuatan tenaga saktinya, Prabu Layang Buana mendesak Anting Wulan dan memberikan kesempatan pada Raden Saka untuk meninggalkan arena. Kau benar, Tuan Layang Buana. Anting Wulan terjajar beberapa langkah, berusaha untuk memperbaiki kuda-kudanya dan kemudian bersiap melenting berusaha mengejar Raden Saka. Tetapi ketika ia teringat pada saudagar Huang Tua, ia menghentikan niatnya untuk mengejar Raden Saka. Ia kemudian melompat masuk ke dalam rumah besar itu kembali. Tetapi setelah mencari ke sana kemari, tidak juga ia menemukan saudagar Huang Tua. Anting bulan menjadi marah besar. Ia mengamuk merobohkan rumah besar itu. Dan pada akhirnya, ia menyambar lampu minyak yang menghiasi sudut rumah saudagar itu dan melemparnya ke atas ranjang tidur. Beberapa saat saja, api dan asap telah bergulung-gulung membumbung ke angkasa. Thank you. Raden kapal Wakuna yang mengintai dari kejauhan tidak dapat menahan diri lagi. Kau keterlaluan, Wulan. tunggu, tunggu Saka. Apa yang akan kau lakukan, ha? Apa yang dapat kau perbuat di hadapannya? Sementara bayinya itu ada dalam gendongannya. Biarkan saja. Kita akan mengintainya dan menangkapnya pada suatu kesempatan yang baik. Dinda Wulan Dewata aku Mengapa harus begini jadinya nasib keluargaku Kita akan mencari kesempatan itu Saka Dan kita akan menemukannya Kita mencari kesempatan saat mana ia lengah Meninggalkan anaknya untuk mandi, tidur, atau kesempatan baik lainnya yang dapat kita pergunakan. Tetapi saat ini, janganlah berbuat apa-apa. Biarkan saja. Iblis kecil. Siluman ular jahat. Aku akan mengadu nyawa dengannya. Aku bersedia untuk mengorbankan nyawaku untuk dapat melepaskan pengaruh buruk nenek Ranggis pada diri istriku. saudagar buang tua. Oh, kita akan mengikuti kemana dia pergi. Ya, mari tuanku. Kau lihat bukan betapa hebatnya ibumu ini, Kayan? Semua orang yang menghina kita akan kita hancurkan, siapapun dia. Hmm, hari sudah sore, ibu yakin kau pasti sudah lapar. Nah, kita duduk di bawah pohon di pinggir sungai itu ya. Ibu akan menyusulmu, anak ah, anakku buah-buahan hutan, anting wulan duduk menyusui bayinya. Sementara dari kejauhan, dari balik semak-semak, Raden Sakapal Wakuna dan Prabu Layang Buana mengintainya. Air mata Raden Sakapal Wakuna bercucuran melihat keadaan istrinya yang begitu mengenaskan. Nah, tidur ya, tidur ya sayang ya. Ah, sekali tanganku yang menggendongnya sejak siang tadi. Uh, Diam, diam di sini ya. Tidur yang tenang. Ibumu akan beristirahat di sampingmu. Ah. Anting Wulan duduk bersandar di samping kayan putranya. Ia duduk sambil memandang lekat pada putranya yang tengah pulas tertidur. Pandangannya tertuju pada kayan putranya, tetapi pikirannya melayang jauh Dinda Wulan. Ayolah kita kembali ke Mataram. Kita akan mengadakan selamatan atas kelahiran putra kita. Kita akan mengundang Kakang Setekeling, Adi Awu, Adi Sariti. Ah, mereka tentu bergembira mengetahui kau telah melahirkan putra yang gagah. Ayolah Wulan. Ayolah. Ayolah Wulan. Ah, kau bersedih? Kenapa kau merasa lemah dan tanpa daya? Biarpun engkau adalah seorang wanita, tetapi dengan pedang ular emas di pinggangmu dan aku yang tetap di sisimu, kau dapat lebih perkasa dari laki-laki manapun. Ingatlah anting Mulan akan semua janjiku. Dengan pedang ular emas di tanganmu, kau akan dapat menggulung tanah Jawa dan Pasundan. Bangkitlah anting bulan. Jadilah wanita kebanggaanku. Tunjukkanlah pada laki-laki di muka bumi ini bahwa wanita bukanlah makhluk yang lemah. Wanita tidaklah serendah tapak di bumi. Bangkitkanlah kaummu dan galanglah mereka agar tidak menjadi yang tertindas dan yang pantas dibuat semena-mena Dengan pedang ular emas di tanganmu, Kau tidak pantas untuk bersikap lemah. Bangkitlah, bangkitlah Anting Wulan. ya, ya, kau benar, Nek. Aku lelah. Aku penat menyandang kesedihan. Aku akan bangkit dengan pedang ular emas ini. apa yang akan dilakukan oleh Wulan? Dia mencabut pedangnya. Oh, pedang itu diarahkan pada anakku Kayan. Benar-benar tidak waras. Aku harus mencegahnya. kapal Wakuna siap untuk melompat manakala ia melihat istrinya mencabut pedang ular mas dan menempelkan pedang itu pada dahi putranya. Nah, saudara pendengar, apakah yang akan diperbuat oleh Anting Wulan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang terkembang yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.